Wasalna ila qaulihi. wa amma ikhtilafut tadat. Adapun perbedaan jenis kedua yaitu perselisihan yang tadad yang saling bertentangan atau saling menafikan. Kemarin <clears throat> kemarin sudah dibahas perbedaan dan ikhtilaf yang sifatnya tanawwu' imma kedua-duanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW wa imma kedua-duanya adalah perkara yang sunnah ila akhirih adapun ikhtilafut tabad adalah qaulani mutanafiyan dua ucapan yang saling bertentangan bisa dalam pokok-pokok bisa pula dalam cabang-cabangnya bisa dalam usul bisa dalam furu' dan jumhur al ulama menganggap bahwa kebenaran itu hanya satu, maka tentunya hada ashad. Tentunya ikhtilaf ini dahsyat karena yang satu meniadakan yang lain. Qala yang kemarin sudah kita singgung kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah najid kathiran min haula'i qad yakunu al-qawl al-batil alladhi ma'a munaza'ihi fihi haqqun haqqun ma atau ma'ahu dalilun yaqtadi haqqan ma fayuruddul haqqa ma'al batil tetapi sering terjadi dua perkara yang bertentangan yang jelas kalau satu benar yang lain pasti salah kalau yang ini yang benar yang itu salah yang itu benar yang ini salah karena tidak mungkin benar dua-duanya. Karena bertentangan. Baik, maka siapa yang mengetahui hak dan batil wajib berpegang dengan yang hak, mendukung yang hak dan membantah kebatilan. Yang tahu ini batil, dia harus bayanul hak bahwa itu batil. Baik, hanya saja catatannya Kata beliau, "Qad yakunul qaul al-batil alladhi ma'a munazi'ihi." Kadang ucapan batil yang ada pada lawan fihi haqqun ma mengandung kebenaran dari satu sisi. Maka akhirnya ketika dibantah, dibantah bersama dengan hak yang ada padanya. Demikian pula sebaliknya Ikhwani fiddin azakumullah. Maka ini catatan dari Syekh Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah adalah sebagai kehati-hatian kita. Jangan sampai kita kebablasan dalam membantah. Kebatilan harus dibantah. Tetapi kalau sampai kalian membantah kebatilan dan haknya yang ada pada satu sisi, maka berarti kalian membantah kebatilan dan membantah kebenaran sekaligus. Ini yang kita sebut dengan kebablasan. Melampaui batas. Ekstrim. Hulu ila akhirih. Amma ahlul bid'ati fal amru fihim bohir. Selanjutnya Ibn Abdul Aziz menyatakan adapun ahlul bid'ah sangat jelas. Urusannya sangat nampak man ja'alallahu lahu hidayah wa nurah Siapa yang Allah jadikan padanya hidayah dan cahaya, ra'a hadza. Ma yatabayyan lahu bihi. Siapa yang Allah beri hidayah, siapa yang Allah beri cahaya, niscaya dia akan bisa melihat apa yang jelas padanya. Manfaat ma ja'a fil kitab was sunnah, dia bisa melihat manfaat yang ada pada Quran dan sunnah sehingga dia bisa melihat ahlul bid'ah dengan jelas. Dia akan baca dari Quran, akan baca dari hadis-hadis yang sahih minan nahi an hadha wa ashbahihi. Akan membaca larangan yang ada dalam Quran wa sunnah terhadap apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Perbuatannya i'tiqadnya, keyakinannya, manhajnya, cara berpikirnya akan terlihat jelas batilnya dari Quran dan Sunnah. Wa in kanatil qulubus sahihah tunkiru hadza. Walaupun hati yang bersih, yang sehat bisa melihat ini ahlul bidah. Tetapi lakin nurun ala nur. Tetapi kalau hati yang bersih, hati yang sehat, diiringi dengan dalil yang kuat, hujah yang kuat, maka nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya hati yang bersih bisa melihat bahwa ada sahibu hawa, wahada sahibil haq. Orang yang hatinya bersih bisa membedakan mana pemegang kebenaran dan mana pemegang kebatilan dan bisa pula membedakan antara orang yang keliru karena tergelincir, tidak sengaja, kemudian segera rujuk atau orang yang tergelincir lidahnya salah mengucap dengan orang yang memang membela kebatilan, meyakini kebatilan dan memperjuangkan kebatilan. Hati yang sehat akan bisa melihat. Ikhwani fiddin, Kalian bisa membedakan antara seorang ahli sunnah yang kemudian berbicara dengan salah karena tergelincir lidahnya. Dengan ahlul bid'ah yang membela kesesatannya. Bisa membedakan? Sangat jelas gamblang. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis yang sahih bahwa Allah tertawa Ketika seorang yang safar membawa bekalnya di atas untanya, tiba-tiba dia istirahat, kemudian untanya hilang dengan perbekalannya. Sampai dia mencari ke sana kemari, tidak dia temukan. Kemudian dia putus asa dan duduk di tempat semula, nunggu mati. Artinya dia yakin akan binasa. Aku akan binasa. Bekalnya, makanannya, minumannya ada di unta tadi. Saya akan mati di sini. Ya. Ternyata dia tertidur. Begitu bangun dia lihat untanya dengan perbakalannya sudah ada di hadapannya. Dia gembira dan menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kufur atau enggak kufur ucapan seperti itu. Ya. Min syiddati farahihi karena dahsyatnya kegembiraan dia. Sampai salah ngomong. Tergelincir. Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi Ashad farahan Allah lebih gembira terhadap taubat am hambanya lebih daripada orang tadi ketika menemukan perbekalannya. Sangat gembiranya. Oh saya tidak jadi binasa. Salah mengucapkan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah ajaran sunnah nabawiyah manhaj salafi manhaj salaf menganggap bahwa itu perkara yang ma'durun ma'lum dimaklumi udurnya tergelincir lidah ya. tetapi haulail musa'fikun buta matanya buta hatinya ya. Syekh Abdullah bin Salfik hafizahullah taala wara'ah ketika berbicara tentang masalah sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mencontohkan bahwa sifat adilnya Allah adalah Allah meletakkan mizan dan menimbang amalan-amalan para hamba. Kemudian tergelincir menyatakan wa min sifatihi al-mizan, termasuk sifatnya adalah timbangan dianggap oleh mereka kesesatan yang menyimpang jauh keluar dari Islam ila akhirih. Hada jahilun bal. Tidak bisa membedakan orang yang tergelincir dan orang yang sesat. Maka beliau bantah dengan menyatakan ha anada inilah aku Aku tulis akidah ahlu sunnah wal jamaah. Aku ajarkan ahlu sun, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak pernah menyatakan bahwa mizan itu sifat Allah. Tergelincir lidah. Wa astagfirullah dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya para musafikin. Dalilnya orang-orang yang tidak memiliki hujah kata Syekh Rabi. Laisa lahum hujjah. Mereka tidak punya hujah kecuali kedustaan atau mencari ketergelinciran atau mengungkit perkara yang sudah taubat daripadanya. Ini dalilnya mereka para musafikin yang menuduh ulama ahlu sunnah sebagai sa'afiqah. Astagfirullah. Kembali pada kitab kita. Seorang yang kulubuhum sahihah, yang hatinya sehat. Dia bisa membedakan orang yang tergelincir lidahnya, tidak disengaja, dengan orang yang memang membela kesesatannya. Apalagi ditambah lagi dengan sekian banyak dalil-dalil. Ayat dan hadis, hujjah yang qat'iyah bahwa Nabi SAW menyatakan rufi'al qalam diangkat pena dari mereka-mereka yang keliru, tidak sengaja atau terpaksa. Akhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau hujah-hujah itu sudah ada padanya dan hatinya bersih dari hasad dan dengki, maka nurun ala nur. Dia memiliki cahaya ditambah dengan cahaya. Cahaya ilmu dan cahaya hati yang bersih, cahaya iman yang ada di hatinya. Tapi sebaliknya, kalau hati yang gelap, penuh dengan zulm, wal zulm bulumat yawmal qiyamah Kedoliman akan menjadi kegelapan yumal qiyamah. Ditambah dengan jahil, kebodohan. Maka dulumat ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu la yakad yaraha. Kegelapan di atas kegelapan yang kalau tangannya kamu julurkan begini nggak bisa lihat tangannya sendiri. Saking gelapnya. Dulumat ba'duha fawqa ba'd. Memang hatinya hasad, dengki, memang hatinya naudzubillah dipenuhi kezaliman plus kebodohan terhadap dalil-dalil dan hujjah tentang dimaafkannya orang kalau tidak sengaja dan kemudian cepat dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtilaful awal alladhi huwa ikhtilafut tanawwu. Kita lanjutkan pembahasan. Perselisihan yang pertama yaitu perselisihan dalam masalah perkara-perkara yang sifatnya tanawur tidak bertentangan. Ini juga ada dalilnya, itu juga ada dalilnya, ini juga sunnah, itu juga sunnah. Berarti apakah tercela salah satunya? Tergantung. Kalau sampai ada yang bagho ada yang kebablasan, maka mereka yang tercela. Kalau sebatas saling mengingatkan, saling menasehati, bukankah ini yang lebih afdal? Tidak mengapa. Tetapi kalau sudah bawa, disitulah terkena zam. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah kedah Tahawiyah, qala adzammu fihi waqi'un ala man bagha alal akhar fi ikhwani fid din azakumullah adapun cercaan akan terkena pada mereka-mereka yang bagha yang zalim yang melampaui batas terhadap yang lainnya wa qad al-Qur'an ala hamdi kulli wahidatin min at-ta'ifataini fi mithli dhalik karena dalam masalah tanawwu Allah telah memuji dan telah datang pujian kepada masing-masing dari dua golongan dalam perkara-perkara yang demikian. dalam yasul bagyun kalau tidak terjadi bagyun. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha الله. Apa yang kalian tebang dari pohon-pohon atau yang kalian biarkan dia tegak pada pokoknya fabiiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Perselisihan ketika mengepung Yahudi Sebagian mereka berpendapat tebang pohon mereka. Mereka terkepung di dalam bentengnya Yahudi dalam keadaan di sekitarnya kebun-kebun mereka. Sebagian berpendapat kalau ditebang pohon-pohonnya mereka akan ketakutan, akan kelaparan. Mereka nggak akan bertahan lama di dalam tanpa makanan mereka ini, korma-korma ini. Tebang. Kata lain jangan, bukan bukankah malik masing-masing pohon ditebang tidak apa-apa, nggak ditebang juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh kalian bertikai. Kemudian kebablasan. Itu tidak boleh. Maka Allah katakan ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa bi'idznillah. Apa yang kalian tebang dari pohon-pohon itu ataupun yang dibiarkan tegak berdiri pada pokoknya fa bi'idznillah. Semuanya dengan izin Allah. Semuanya boleh. Waqad kanu ikhtalafu fi qat'il ashjar. Mereka berselisih tentang memotong pohon-pohon kurma. Faqata'a qaumun sebagian menebangnya, wa taraka sebagian tidak mau menebangnya. Wa kama fi qaulihi ta'ala atau seperti yang Allah kisahkan kisah Sulaiman dan Daud alaihi wassalam. Nabiullah Sulaiman dan Nabiullah Daud. Allah katakan wa Daud wa Sulaiman idyah kumani fil harsi id fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin dan ingatlah ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kedua-duanya menghukumi dalam masalah kebun Idnafashat fihi ghanamul qawm ketika kebun itu dimasuki oleh kambing-kambing mereka. Bagaimana penyelesaiannya? Nabi Sulaiman, Nabi Daud punya pendapat. Kemudian Sulaiman juga menghukumi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kunna li hukmihim syahidin dan kami terhadap hukum mereka syahidin. Kami terhadap hukum mereka menjadi saksi kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Daud menghukumi, Nabi Sulaiman menghukumi dan kami saksi kata Allah. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah dan kami berikan pemahaman pada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Masing-masingnya kami berikan hukman wa ilma. Kami berikan masing-masingnya hukum dan ilmu. Ikhwani din, a'azakumullah. Idza ijtahadal hakim fa asam falahu ajrani. Wa idza istahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Dua-duanya dapat pahala. Yang satu dapat dua pahala, yang satu dapat satu pahala. Faman waqa alaihi dzam siapa yang terkena dzam dari dua golongan ini ini beristihad ini beristihad Nabi Daud dan Nabi Sulaiman siapa yang tercela tidak ada yang dicela dua-duanya mendapatkan pahala yang dua dan yang satu yang tercela adalah kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, "Ad-dammu fihi waqi' ala man bagha." Ala man bagha. Kalau sudah kebablasan, kalau sudah mendolimi saudaranya, kalau sudah melampaui batasnya. Akhwani fi din, a'azakumullah. Dalam masalah fikih yang rajih dan yang marjuh. Cukup. Jangan lebih. Ini rajih, ini marjuh. Ini yang menurut saya lebih kuat pendapatnya karena hujah-hujahnya. Pendapat ulama yang ini istihad beliau rah, rahimahullah wa ghafarallahu lahu istihad tapi merjuh pendapatnya. azakumullah. Tidak kemudian dikatakan dengan su'fuq min as-sa'afiqah tidak kemudian dikatakan dengan jahilun dal. Tidak kemudian dikatakan dengan kalimat hadza kalamun syad la yaquluhu illa jahil. Ini kebablasan. Kebablasan. Tidak mengucapkannya kecuali orang bodoh. Sebentar. Pendapat siapa saja sih? Pendapat Syekh Al-Albani. Oh, berarti Syekh Al-Albani juga dal. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Berarti beliau juga jahil. Karena dikatakan la yaquluhu illa jahil, tidak mengucapkannya kecuali jahil. Ini kebablasan. Ini kebablasan barakallahu fikum. Maka ikhtilaf dalam istihad terjadi. Yang ini istihadnya benar, yang ini istihadnya salah dan kedua-duanya mendapatkan pahala. Yang satu mendapatkan dua pahala, yang satu mendapatkan satu pahala. Wadzam waqa' alaman alaman bagha alal akharin celaan terkena pada mereka-mereka yang bagha. Qala fa khassa Sulaiman bil fahm wa athna alaihim bil hukmi wal ilmi. Adapun yang tepat hukumnya Allah berikan pemahamannya pada Nabi Sulaiman. Tapi Allah puji kedua-duanya. Allah puji kedua-duanya dengan kalimat wa kullan atainahu hukman wa ilma. إخواني في الدين عزكم الله وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بني قريضة liman sallal asra fi waqtiha. Demikian pula kejadian ketika para sahabat disuruh oleh Nabi SAW untuk segera mendatangi Bani Quraidah dengan kalimat la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Berangkatlah mereka segera. Yang sudah sampai di Bani Quraidah sebelum maghrib, mereka salat asar di sana. Tapi terjadi pertikaian ketika yang sebagian sudah hampir maghrib masih di perjalanan ke Bani Quraidah. Mereka gelisah. Kalau kita teruskan jalan ke Bani Quraidah, habis waktu asar. Maka kita sholat di sini. Kata yang lain, tidak bisa. Pokoknya Nabi menyatakan jangan sholat asar kesal di sana. Sana. Mau sampai maghrib, mau sampai isya, terserah. Ini ucapan Nabi begini. Kalian jangan membantah. Tapi Nabi itu memaksudkan untuk kita bersegera. Adapun salat tetap pada waktunya. Kalau habis waktu asar tidak boleh terjadi perselisihan. Ikhwani fiddin azakumullah. Waliman akharaha ila an wasala ila Bani Quraidah. Maka sebagian la yusalli al-'asr illa fi waqtiha. Karena hampir habis waktunya, maka mereka segera salat di jalan sebelum habis waktu asar. Waliman akharaha dan orang yang menundanya sampai di tempat Bani Quraidah Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kama fi qawlihi. Demikian pula terjadi dalam masalah istihad. Dalam ucapan Nabi SAW. Ida al hakim fa'asab. Falahu ajran. Wa ida istahada fa'akhta. Falahu ajrun. Ini semua terjadi di zaman salaf. Dan para sahabat tidak bagha ba'duha ba'duhum ba'da. La yabghi ba'duhum ala ba'd. Mereka tidak saling membolimi. Mereka tidak saling kemudian mengucapkan dengan tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Tidak. Maka mereka yang kemudian membawa ayat-ayat ini, dalil-dalil ini kepada ahlu sunnah salafiyin, ya, keliru salah alamat. Bukankah semestinya kalian letakkan kepada mereka mereka yang bagha ala ahli sunnah, bagha ala salafiyin, bagha ala al-masyayikh, ala Syekh Rabi' hafizahullah taala. Mereka mencerca Syekh Muhammad bin Hadi mana? Apakah bantahan para masyaih-masyaih muda ini yang ilmiah dikatakan mencerca. Dia panggil dengan syekh. Dia panggil dengan doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah kepadanya. Alhamdulillah. Saya sekarang sebaliknya. Siapa yang menuduh bahwa oh, Syekh Abdul Salfi dengan khawarij? Siapa yang menuduh masyayikh ahlu sunnah sebagai su'fuk min sa'afiqah. Siapa yang menuduh sebagai juhal? Siapa? Ikhwan ibn hazakumullah. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan matanya tidak kelihatan. Kamu sedang berbicara tentang dirimu sendiri atau berbicara tentang salafin. Ikhwan Kembali kepada kitab. Wal tsani. Ada pun jenis yang kedua. Ikhtilaf yang tabad. Ma huwa ma humida fihi ihda ta'ifatain. Karena berselisihnya bertentangan iya dan tidak. Benar dan salah. Maka yang satu terpuji, yang lain tidak. Yang lain tersalah. Wa dhummatil Kama fi qaulihi ta'ala sebagaimana Allah katakan tentang ikhtilafnya kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Perbedaan kaum mukminin dengan para munafikin dan kuffar. Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kata Allah, kalau Allah kehendaki, mereka tidak saling berperang. Setelah datang pada mereka petunjuk, Walakin ikhtalafu tetapi mereka berselisih. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Tetapi mereka berselisih. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Inilah ikhtilaf yang sesungguhnya. Yang dikatakan yang satu terpuji yaitu alladzina amanu, yang satu dicerca yaitu man kafar. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Demikian pula yang kedua, ayat berikutnya hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Mereka dua golongan yang bertikai. Ikhtasamu fi rabbihim, mereka bertikai tentang Rabb mereka. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Adapun orang-orang kafir maka kutiat lahum siyabun min nar maka akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka dicerca satu golongan khosman dua golongan yang bertikai yang satu Allah bela yaitu orang beriman yang satu Allah cerca yaitu alladzina kafaru kutiat lahum siyabun min nar termasuk di dalamnya adalah ahlul bid'ah wa dalalah karena ahlul bid'ah mengingkari sekian banyak perkara-perkara akidah bukan tergelincir lidahnya bukan tidak sengaja tetapi membela dengan berbagai macam takwilat batilah membela kesalahan tadi dengan kebatilan-kebatilan dan takwil-takwil yang batil ahlul hawa dan sangat jelas seperti Jahmiyah yang menolak seluruh sifat seperti Mu'tazilah yang menolak dan menakwilkan sebagian sifat seperti khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka seperti haula mereka-mereka yang merupakan aduwus sunnah musuh-musuh sunnah ketika datang sunnah ditolak oleh mereka walaupun itu sahih walaupun Bukhari wa Muslim hatuhu ala rijlaik letakkan di bawah kakimu ini sahibu hawa seperti ucapan Ghazali sahibus sirah yang menyatakan bahwasanya hadis walaupun Bukhari kalau bertentangan dengan akal hetu ala rijlai letakkan di bawah kakimu ini barakallahu fikum yang jelas yang satu percaya dan beriman pada sunnah yaitu ahlul sunnah, yang satu menolak sunnah yaitu ahlul hawa, ahlul bid'ah. Maka disinilah letaknya kita harus memilih. Kita harus memilih bersama siapa kita berjalan. Bersama siapa kita bergabung. Dan bersama siapa kita bergaul. Harus memilih, tidak bisa. Tetapi kalau ini ahlu sunnah, ini ahlu sunnah. Kemudian hanya karena perkara yang berbeda dari istihad masing-masing. Kemudian disikat habis. Dikatakan su'fuk minas sa'afiqah. Kemudian dikatakan sebagai johal, kemudian dikatakan khawarij, kemudian dikatakan dengan tuduhan-tuduhan lainnya. Hada bagha. Ini baghyun barakallahu fikum. Wa aktsarul ikhtilaf alladziina ya'ulu ilal ahwa'i bainal ummah minal qismil awal. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dan kebanyakan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin ahli sunnah khususnya pertikaian terjadi pada mereka seringkali pada al-qismul awal jenis pertama wa kadzalika ila sabkid dima wastibahatil amwal wal adawa wal baghdha demikian pula perselisihan pertikaian yang sampai menumpahkan darah sampai menghalalkan harta menghalalkan permusuhan dan kebencian ternyata pada perkara yang pertama. Yang ini juga sunnah, itu juga sunnah. Atau ini istihadnya ulama, ini istihadnya ulama. Lianna ehda ta'ifataini la ta'tarif lil ukhra bima ma'hu minal haq. Mengapa terjadi pertikaian sebesar itu? Bahkan perselisihan yang sampai menumpahkan darah atau menghalalkan kehormatan ternyata karena masing-masing dari dua golongan la ta'tarif lil ukhra bima ma'aha minal haq karena masing-masing golongan tidak mau mengakui al-haq yang ada pada golongan lainnya. Wala tansifhuma wala tansifha tansifuha dan tidak mau mengakui keadaan mereka bahwa mereka memiliki prinsip-prinsip sunnah ahli sunnah kalau kita memakai pemikiran haddadiyah yang bagau 'alal ulama, yang bagau 'alal ulama, kalau itu kita memakai pemikiran musafiqin yang bagau 'alal ulama, niscaya kita nggak akan ngaji membaca kitab aqidah tahawiyah. Ya apa ya? Kita sudah pernah baca ketergelinciran beliau. Apa itu? Menyatakan sifat Allah qadimun Qadimun bila tidak. Naam, Haddadiyah tegas menyatakan buang kitab ini. Bakar Fathul Bari. Tegas mereka menyatakan buang bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena semua para ulama memiliki tergelinciran yang menurut Haddadiyah mubtadi umbal. Kalau ahlu sunnah salafiyun memakai prinsip Haddadiyah dan prinsipnya para musafiqin, Wallahi kita akan meninggalkan kitab-kitab para ulama, para imam karena tidak ada seorang alim pun illa wafihi Ada ketergelinciran. Bahkan imam dari imam ahlu sunnah. Ruya diriwayatkan bahwa beliau pernah berpendapat bolehnya bersumpah dengan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diiringkan Rasulullah SAW dalam syahadatain, maka bersumpah pun boleh bersumpah dengan nama Allah dan dengan nama Nabi. Bagaimana? Ini ketergelinciran juga. Insahha. Kalau sahih riwayatnya dari beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Apakah kita buang semua kitab-kitabnya beliau? Ikhwan ibn a'azakumullah. Ahlus sunnah. Salafiyun. Adalah yang bisa membedakan antara zallah dengan dalalah. Ahlus sunnah salafiyun manhaj salaf mengajarkan agar kita membedakan antara zallatul alim min ahli sunnah dan dalalatu ahli ahwa dan jelas perbedaannya wadihun jeli apalagi ketergelinciran lidah yang tidak dimaksud oleh pembicaranya lebih-lebih lagi itu perkara yang sangat dimaklumi Inna Allah tajawaza an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Apakah mereka tidak membaca hadis ini? Inna Allah tajawaza an ummati sungguhnya Allah memaafkan atas umatku al khata ketidaksengajaan wan nisyan kealpaan wa mastukrihu alaih dan apa yang merupakan keterpaksaan Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka berkata hatu burhanakum, seabrek kita bawakan. Dalil tentang ini. Ya. Tapi sekarang dalil tentang mereka menyatakan para masyayikh su'fuk. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka tidak bawakan illa kedib. Illa zallat. Wa illa ketergelinciran lidah. Yang tidak disengaja. Wa illa mencari-cari dengan semangat Berbeda dengan ahli sunnah. Perbedaan kedua, ahli sunnah dengan mereka. Ahli sunnah membaca dalil kemudian berpendapat. Adapun mereka berpendapat dulu, berbicara dulu, kemudian cari alasan. Cari, cari, cari. Sehingga ketika nggak dapat, ketergelinciran pun tidak apa-apalah. Bahkan salah ngomong, ambil juga. Masya Allah. Kenapa?